Siap-siap, samakan dulu suaranya. Sip. Apa salah dan dosaku sayang, cinta suciku kau buang-buang. Lihat jurus yang kan ku berikan, jaran goyang, jaran goyang. Sayang janganlah kau akan sedih kita semula adem Tapi sekarang kecut bagaikan asem Semar mesem, semar mesem Jurus yang sangat tampu teruji terpercaya Tentang anjuran dokter tanpa harus muter-muter Cukup siji solusinya pergi ke mbah dukun saja Langsung sambah, mbah saya putus cinta Kalau tidak berhasil pakai jurus yang kedua Semar mesem namanya jarang goyang jodohnya Cendera jok nanjes yang penting dia konen wae nang dicoba mesti kasih terbukti kasih ya tegejro dam dam aku padamu I love you I can stop loving you oh darling jarang goyang menunggumu apa salah dan dosaku sayang cinta suciku kau buang-buang lihat jurus yang kan ku berikan jarang goyang jarang goyang sayang janganlah kau dan seram Hubungan kita semula adem Tapi sekarang kecut bagaikan asem semar mesem. Jurus yang sangat takut teruji terpercaya Kata anjuran dokter tanpa harus muter-muter Cukup siji solusinya pergi ke mbah dukun saja Langsung sambat mbah saya putus cinta Kalau tidak berhasil pakai jurus yang kedua mesem Tem penting dilakonin wae nang dicoba Mesti kasih terbukti kasih ya tegejro dan dunia